Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan muqarrar fi tauhid masih tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sekarang an-naqidu as-sabi'u pembatal keislaman yang ketujuh. As-sihru, sihir, santet. Wa minhu as-sarfu, wal atfu diantaranya as-sarfu uh, dan al-ataf. Sarf adalah memalingkan, memisah, membuat apa sihir yang memalingkan, eh, membuat orang benci kepada kepada pasangannya. Wal atfu pelet. Ya. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukannya aw radiya bihi atau ridha dengannya, kafara maka kafir. Yang melakukannya tukang sihirnya, yang ridho dengannya berarti orang yang minta disihirkan itu kan. Ya. Kan yang namanya orang minta berarti otomatis dia ridho walaupun mengklaim tidak tidak ridho. wadzalilu qawluhu ta'ala dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ dan mereka itu tidak bisa memadaratkan kepadanya uh, e, tidak memadaratkan dengan sihir itu kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah dan mereka mempelajari apa yang mendatangkan madarat bagi mereka dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka As-sihru, sihir itu yutlaku fil lugati ala ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir itu digunakan, ya, dis, disematkan secara bahasa kepada segala sesuatu yang khafiya, yang samar. Wa latufa dan apa? E, lembut sababuhu sebabnya, yang samar ya, sebabnya. Makanya e, waktu sahur kan disebut sahar sahar kan apa samar kan ya cahaya wafis syar'i dan secara syariat sihir itu uqadun buhul-buhul warukon dan jambi-jambi. yut solo bihas sahiru yang dengannya si tukang sihir uh, apa uh, apa namanya berupaya mencapai ya ila istikhdami syayatin untuk bisa menggunakan setan-setan litadurra al-mashura supaya me memadaratkan orang yang disihir. Jadi jampe-jampe, buhul-buhul yang digunakan oleh tukang sihir untuk mendekatkan diri kepada setan supaya si setan apa membantu dalam memadrotkan orang yang dituju untuk disihir itu. Wakila fi ta'rifihi ghairu zalika dan ada yang mendefinisikan lain. Waqala Asy-Syanqiti rahimahullah Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan i'lam ketahuilah anna sihra wa sihir itu la yumkinu hadduhu bihaddin jami'in mani'in tidak mungkin apa dibatasi didefinisikan dengan definisi yang jami lagi mani yang jami yang merangkup mencakup seluruh macamnya mani yang menghalangi dari yang bukan masuk ke dalamnya likasratil anwa'il mukhtalifatid dakhilati tahtahu karena banyaknya ragam yang beran, yang bermacam-macam yang masuk ke dalam kategori sihir wala yatahaqqaqu qadrun mushtarakun bainaha yakunu jami'an laha mani'an li ghairiha dan tidak tercapai eh, kadar ya, yang sama di antara hal-hal yang beraneka ragam ini yang bisa disatukan ya eh, yang bisa menyatukan aneka ragam itu dan bisa menghalangi yang lain dari bisa masuk ke dalam definisi itu. Wa min huna dan dari sinilah ikhtilafat ibaratul ulama fi uh, haddihi ikhtilafan mutabayina. Dan dari sinilah ungkapan-ungkapan para ulama beraneka ragam dalam mendefinisikan sihir tersebut. Jadi karena sihir banyak ragamnya, macamnya jadi mendefinisikannya pun apa e, macam-macam. Wasihru sihir itu lahu hakikatun, memiliki hakikat. Nah, berarti memiliki nyata itu kan ya, waqi kama huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah sebagaimana mazhab ahli sunnah wal jamaah khilafan dan mu'tazilah berbeda dengan mu'tazilah jadi mu'tazilah mengingkari sihir itu memiliki hakikat menurut mereka sihir itu apa hanya membuat orang bayang apa memberikan bayang, e, pandangan orang ilusi ah, ya seperti itu jadi jadi mensihir e, pandangan orang saja padahal sihir memiliki hakikat dalam arti apa uh, apa namanya uh, orang jadi sakit kan orang bendanya hmm. kalau seandainya tidak ada hakikatnya tentu Allah tidak memerintahkan kita berlindung dari dari sihir. Al-Alama Ibnu Qayyim berkata, وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف dan ini pendapat maksudnya Mu'tazilah ini menyelisih apa yang telah mutawatir dari salaf dari sahabat dan salaf. Wattafaqu alaihi al-fuqaha wa ahlu tafsir wal hadis wa arbabul qulub min ahli tasawuf dan menyelisih apa yang telah disepakati oleh para fuqaha, ahli tafsir, ahli hadis dan para ahli pengkajian hati dari kalangan ahli tasawuf. Wama ya'rifuhu amatul uqala dan apa yang diketahui oleh seluruh orang-orang yang berakal. Wasihrul ladhi yu'assiru maradon e, wasaqalan wahallan hallan wa'hubban wa'bugdan wa'tazifan hubban minal asari mawjudatun ta'arifuhu amatul nas. Dan sihir yang memiliki pengaruh yang jadi sakit berat ya apa e, lepas ya, diikat cinta ya, jadi benci pemalsuan dan pengaruh-pengaruh yang lainnya itu apa ada secara wakil diketahui oleh apa banyak manusia jadi makanya eh, di apa eh, sihir satu yang wakil yang tidak bisa di diingkari itu Wa minas sihri as-sarfu wal atfu dan termasuk sihir as-sarfu dan dan ataf. As-sarfu apa? Sarfu rajuli amma yahwahu memalingkan seorang dari apa yang dia cintai. Kasarfihi masalan an mahabbati zaujatihi ila bugriha. Seperti memalingkannya dari mencintai istri menjadi benci gitu kan. Itu sarf. Wal atfu dan atab amalun sihriyun kasarfi ya praktek sihir seperti syarab lakinnahu ya'tifur rajula amma la yahwahu ila mahabbatihi biturukin syaitaniyatin akan tapi menjadikan seorang pria ya mencintai apa yang tidak dia cintai ya menjadi eh, apa menjadi cinta dengan cara-cara setan ya jadi peret nanti kitanya jadi kalau dengan cara setan ya otomatis lah cara-cara syirik gitu kan. Sekarang hukum sahir, hukum tukang sihir. Ikhtalafal ulama rahimahumullahu fis sahir hal yakfur amla. Para ulama berselisih tentang tukang sihir apakah dia kafir atau tidak. Ini karena kembali kepada perselisihan tentang definisi sihir itu. Karena sebagian ulama masukkan ke dalam definisi sihir juga orang tukang apa tukang sulap yang pakai apa ramuan-ramuan kan hmm. kan kalau di orang tukang tipu apa namanya si telur itu eh, tangannya apa udah diolesin apa iya. Sa, eh, bubuk ke suatu kalau nanti kena air itu jadi merah kayak darah kan nanti dia datang eh, masukin ke sakunya orang pasien nggak tahu terus nanti dia nyemurin air ke kaki si pasien kan terus dia kayak orang apa kayak orang umat hmm. kami terus meraba kaki si pasien itu yang basah itu merah darah kan padahal itu dari apa tangannya itu yang udah ramuan serbuk yang bikin kalau kena air jadi merah itu apa bukan pakai setan tapi apa tipu daya ya gitu pakai sihir juga iya. secara bahasa tapi itu penipuan kan makanya karena itu juga masuk dalam sihir makanya ulama berselisih tentang status tukang sihir itu karena tadi kan yang ini bukan kekafiran kan ya? Penipuan. Ini zahiru kalamil muslanif rahimahullah annahu yakfur zahir ucapan muslanif Syekh Muhammad bahwa tukang sihir kafir. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." dan keduanya Harut dan Marut tidak mengajarkan seorang pun sampai keduanya mengatakan kami ini hanyalah ujian maka jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir wahwa mazhabul Imam Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah wa alihil jumhur dan ini mazhab Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah dan yang dianut oleh jumhur ulama. Wa zahaba Syafi'i rahimahullahu taala ila annahu iza ta'allama sihra yuqalu lahu sib lana sihraka. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa kalau orang mempelajari sihir maka ditanya, "Coba jelaskan sihir kami eh, kamu kepada kami gimana caranya?" Fa in wasafa ma yastaujibul kufra fahuwa kafir. Kalau dia me mensifati ya bentuk-bentuk yang yang merupakan kekafiran, maka kafir. Wa inka kana la yasiru ila hadil kufri la yakfur. Kalau yang dilakukannya itu tidak sampai kepada kekafiran maka tidak tidak kafir. Wa qala al alama asy rahimahullah at-tahqiq fi hadhihi al-mas'alati huwa tafsir. Kata Imam e, asy bahwa yang benar ya dalam masalah ini ada rincian. Fa in kana sihru mimma yu'azzimu fi yu'azzamu fihi ghairullah kalau dalam sihir itu ada pengagungan terhadap selain Allah kala kawakibi wal jin wa ghairizalika mimma yuaddi ilal kufri seperti kepala bintang, jin dan yang lainnya yang menghantarkan kepada kekafiran bahwa kufrun bila nisa maka itu kekafiran tanpa ada perselisihan. Wa min hadzan nau' dan termasuk macam ini sihru Harut wa Marut al-mazkur fi suratil Baqarah fa'innahu kufrun bila niza. E, sihirnya harut dan marut yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Dan itu merupakan kekafiran tanpa ada perselisihan. Dan itu yang dimaksud, dimaksudkan oleh Syekh Muhammad kan tadi. Sebagaimana yang Allah e, sebutkan. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ya kan? Sulaiman itu tidak kafir, tapi setan-setanlah setelah kafir mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kan ini setan kan. Dan juga firmannya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya tidak mengajarkan seorang pun sampai mengatakan kami ini hanya ujian maka jangan kalian kafir dan juga firman-Nya walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq dan sesungguhnya mereka telah mengetahui orang barang, barang siapa orang yang menukarnya atau memilih sihir itu kan maka dia tidak memiliki sedikit pun bagian di di akhirat dan juga firman-Nya wala yuflihu sahiru haitsu ata dan tukang sihir tidak beruntung dari mana dari arah manapun dia datang jadi itu sihir yang kafir yang menggunakan syaitan itu. Wa in kana sihru la yaqtadil kufra kalau sihir itu tidak ya tidak menyebabkan kekafiran kal isti'anati bi khawasi ba'dil asya minan min dahanatin wa ghairiha wa huwa haramun hurmatan syadidatan walakinnahu la yablughu bi sahibihi al kufra seperti menggunakan apa Eh, ramuan-ramuan minyak-minyakan dan yang lainnya, maka itu haram, sangat haram, tapi tidak menjadikan pelakunya kafir. Itu kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syangqiti. Dan kalau e, apa namanya kalau di kita kan yang menggunakan ramuan-ramuan gini tidak disebut kafir ya. Disebutnya apa? Tukang kampung. Tukang sulap aja kan? Kemudian wa alam anna sahira ala kilal halatayni yajibu qatluhu ala al sahih. Ketahuilah bahwa tukang sihir dengan dua keadaannya tadi, baik yang pakai setan maupun pakai ramuan, itu wajib dibunuh menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Di annahu mufsidun fil ardi karena dia melakukan pengrusakan di muka bumi. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi memisahkan seorang dari istrinya wa baqa'uhu ala wajhil ardi fihi khatarun kabirun wa fasadun 'azimun 'ala al-afradi wal mujtama'ati fa fi qatlihi qat'un li fasadihi dan membiarkannya ada di muka bumi itu me, me, apa, mengandung bahaya besar dan kerusakan yang besar terhadap individu, masyarakat, sehingga dalam membunuhnya itu memutus apa kerusakannya dan menenangkan manusia dan bumi dari apa keburukannya kemudian waan bajalah ibni abdah qala kuntu katiban uh, ibni muawiyah fa atana kitabu umar ibni al-Khattab an yaqtulu kulla sakhirin wa sakhirah. Qal faqatalna salasa sawakhir. Saya penulis sebagai Jaz uh, eh, Ibnu Muawiyah. Kemudian datang surat Umar bin Khattab kepada kami yang memerintahkan bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki maupun wanita. Maka kami membunuh tiga tukang sihir perempuan. Walaysa baina sahabati ikhtilafun fi qatlis sahir. Tidak ada perselisihan di antara sahabat tentang keharusan membunuh tukang sihir. Jadi tukang sihir uh, baik dengan ramuan, ramuan pun boleh dibunuh karena maksud dalam apa mufsidun fil ardi hirabah gitu kan. kemudian hukmu an-nusrah hukum nusrah apa nusrah wahia halus sihri anil mashur. E, melepaskan sihir dari orang yang disihir. Mengobati e, sihir. Sini Ibn Al-Qayyim mengatakan halus sah, e, sihri anil mashur nawan. Melepaskan sihir dari orang yang disihir ada dua macam. Yang pertama e, halun bisihrin mislihi. Ya, jadi mengobati dengan sihir juga Wahwaladhi min amali syaitan. Dan itulah yang termasuk perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qawlul hasan. Dan ucapan hasan dibawa kepada makna ini. bahwa la yahillu eh, la yuhillu la yahil as-sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali tukang sihir. Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhib Eh, fayubtilu amalahu anil mashhur di mana orang yang nasyir yang apa eh, mengobatinya dan yang minta diobatinya takwaru kepada setan dengan apa yang diinginkan oleh setan itu terus si setan melepaskan pengaruhnya dari tukang sihir dari dari orang yang disihir itu nusrah yang tidak boleh yang kedua an-nusratu birruqyati wat ta'awuzat wal adwiyah wad da'awat al mubahah fahaza jaiz mengobati sihir dengan apa ruqyah ta'awuzat ta'awuzat obat-obatan seperti apa dengan dibekam kan obat-obatan dan doa-doa yang mubah maka boleh boleh saja jadi dengan ruqyah Rasul dengan apa Rasul dibekam kan ketika disihir kan dengan adwiyah obat-obatan kalau memang itu secara wakil itu kan ya e, apa e, bisa mengobati boleh saja pakai daun apa daun bidara kan itu kan daun kelor ya sekarang az-zihabu ila saharati wal kuhan wal munajjimin wal arrafin li su'alihim faqat min duni tasdiqin kabiratun min kabairiz zunub. Pergi ke tukang sihir, ke dukun, ke ahli nujum, ke orang pintar untuk sekadar bertanya tanpa membenarkan pernyataannya itu termasuk besar besar. Wa sahibuhu la tuqbalu salatuhu arba'ina yawman. Pelakunya salatnya tidak diterima 40 hari. Rasulullah SAW mengatakan, Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu salatun arba'ina lailatan rawah muslim. Barang siapa datang ke orang pintar, ya dukun maksudnya, kemudian menanyakan sesuatu kepadanya, maka tidak terima salatnya selama 40 malam. Itu sekedar bertanya. Amma in sa'alahum wa saddaqahum fahuwa kafirun bima unsil ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau bertanya terus percaya maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima rawahul hakim berdasarkan hadis dari Imam Al-Hakim bisanadin sahihin an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barang siapa datang ke orang pintar atau ke dukun terus membenarkan apa yang dia katakan maka telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kaitan jadi yang masuk dalam sihir yang menggunakan setan itu adalah termasuk kekafiran yang membatalkan keislaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.